Katakan tidak perlu dikembalikan. Kenapa? Karena orang yang bernyanyi tersebut dia telah mengeluarkan jasa dan jasanya tidak bisa dipulangkan. Maka sebagaimana jasa tidak bisa dipulangkan, maka uang juga tidak bisa dipulangkan. Qala al-mu'alif rahimahullah ta'ala kalau yuqalu ala hadha fa yanbaghi eh, yuqdau biha Ida talaba bi qabdiha. Maka sepatutnya kita putuskan dengan upah dia dengan ujrah jika dia menuntut untuk mengambilnya. Jika dia menuntut untuk mengambilnya maka wajib dibayarkan oleh orang yang menyewa penyanyi ini. Bila nahnu la na'muru bitaf'iha wala biraddiha ka'ukudil kufar al muharamati Ada yang mengatakan kita tidak perintahkan supaya uang upah tersebut diserahkan kepada eh, bidaf'iha wala birotiha dan kita perintahkan untuk diserahkan kepada si penyanyi tidak pula dikembalikan kepada orang yang menyewakan untuk menyanyi kudil kufar al-muharramah sebagaimana transaksi-transaksi yang dilakukan oleh orang kafir ketika masih kafir dan ada transaksi yang haram orang kafir jika melakukan transaksi yang haram ketika dia kafir Kainam ida aslamu kebelak kebelah kopi maka jika mereka masuk Islam sebelum menerima uang pembayaran lam nahkum bil qabdi maka kita tidak kita katakan dia berhak untuk menerima uang pembayaran walau aslamu ba'dal qabdi akan tapi jika masuk Islamnya setelah mereka menerima uang pembayaran lam nahkum bil maka juga tidak kita perintahkan untuk mengembalikan uang pembayaran maka si penyanyi tadi tidak diperintahkan untuk mengembalikan uang pembayaran. Walakin fi hakin muslim tahu muhadil ujro alaihi. Dia masuk Islam setelah menerima uang pembayaran maka tidak kita perintahkan untuk mengembalikan uang pembayaran. Akan tetapi fi hakin muslim karena dia masuk Islam fi hakin muslim untuk orang Islam tahrum alaihi hadil ujra upah ini haram baginya tidak boleh dia manfaatkan untuk kepentingan pribadinya li'anau kana mu'taqidan li tahrimiha karena seorang muslim berkeyakinan kalau ini upah ini adalah upah yang haram sel kafir beda dengan orang kafir ini orang kafir ketika melakukan transaksi yang haram pada saat kafir maka dirinci jika dia masuk Islam sebelum menerima maka kita katakan ya jangan diterima dan setelah masuk Islam maka ya, e, tidak harus dipulangkan namun kita katakan uang ini tidak boleh kamu manfaatkan untuk kepentingan pribadimu Fadzalika li'annahu idza talaba al-ujra qulna lahu dan demikian itu karena seorang muslim mualaf ini jika dia minta upah setelah masuk Islam dia belum menerima upah setelah masuk Islam itu belum menerima upah kemudian dia minta upah upah dengan transaksinya yang haram tadi Kunalah maka kita katakan padanya anta farabta engkau yang ceroboh hai tu sarafta kuwataka fi amalin muharram karena engkau memanfaatkan tenaga tenagamu untuk melakukan perkara yang haram. kalau dolaka bi ujratin maka tidak ada upah untukmu. Namun faida kabi doha namun jika dia sudah menerima upahnya Semakala dafi kemudian orang yang membayar, orang yang bayar ini mengatakan Hadal mal harta ini abduli birodi maka putuskanlah supaya harus dipulangkan kepadaku saya nama akbat tuh karena aku serahkan uang ini kepadanya iwatan an dan muharamah karena manfaat atau jasa yang haram Kulnalahu maka kita katakan kepada orang yang membayarkan dafatahu bima'awadatin radita biha engkau serahkan uang ini harta ini dengan transaksi muawadah yang kau telah ribai. Baiklah tolak tak istirja ama akhoda maka jika engkau menuntut untuk dikembalikannya harta yang dia ambil fardut ilahi ma'akhotta idakana lahu fi baqaihi ma'ahu manfa'ah maka kembalikanlah kepada dia apa yang engkau ambil jika fibaqaihi ma'ahu jika apa yang kau ambil itu uh, bersamanya itu manfaat fibaqaihi ma'ahu manfaat jika tetap bersamanya ada manfaat dan tentu dia tidak bisa membalikan manfaat tersebut karena ini misalnya di masalah nyanyi tadi maka yang namanya nyanyi ya tentu nggak bisa jasa nyanyi dipulangkan tuh ya nggak bisa. Fahada wa mislu hada yatawajjah fima yukbat min samanil maitati wal khamri. Maka ini dan semisal ini yatawajjah adalah tepat fima yukbat min samanil maitah eh, wal khamri sangat tepat berlaku untuk harta yang didapatkan atau harta yang diterima dan itu merupakan harga penjualan bangkai dan khamr. Maka harta penjualan bangkai dan khamr juga berlaku ketentuan ini. Dan nah, sudah diterima maka ya, tidak perlu dikembalikan namun haram dimanfaatkan. Wa aidan fa mustaril khamri idza aqbada tamanaha fa qabidaha wa syaraha. Dan dan juga mustar khamri orang yang membeli khamar jika dia akbada tamanaha jika dia telah menyerahkan uangnya muqabidaha muqabidaha dan penjual telah menerima uangnya wasyaraha dan telah membelinya sumai Raba ayu ada ilahi zaman Kemudian dia menuntut supaya uang itu dikembalikan karena aujah maka yang lebih tepat Ala yurodda ilahi zamanu Uang tersebut tidak bisa dikembalikan Walaibahu lil ba'i Dan juga tidak dibolehkan ya, Untuk penjual ya, Penjual yang menerima uang itu tidak perlu memulangkan uang jual beli khamr kepada pembeli. Namun apakah uang yang di tangan penjual ini boleh dimanfaatkan oleh penjual untuk kepentingan dirinya? Jawabnya juga tidak boleh. Walayubahu ribai. Penjual khamr ini uang yang dia dapat hasil khamr ini juga tidak boleh tidak halal baginya, tidak boleh dimanfaatkan olehnya. Wala siyamma wa nahnu nu'aqibul khamar khamara bayya al-khamri bi anna harikal hanut allati tuba'u fiha al-khamru. Lebih-lebih jika kita nu akib kita memberikan hukuman kepada penjual khamar yaitu kita bakar al-hanut warung khamarnya yang dijual di sana khamar. ini hukuman untuk penjual khamar adalah warungnya itu dibakar. Nasa ala dalika Ahmad. Demikian ditegaskan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad menegaskan wa ghairuh minal ulama demikian juga para ulama yang lainnya menegaskan bahasanya hukuman untuk penjual khamar itu orang penjual yang di warungnya itu jualan khamar maka warungnya dihanguskan. Dasarnya Imam Ahmad adalah perbuatan khulafa Rasidin karena Umar bin Khattab radhiallahu anhu harafa hanutan yuba'u fihal khamr. Karena Khalifah Umar bin Khattab menetapkan hukuman yaitu membakar warung yang menjual khamr. Bagaimana dilihatkan oleh Abdul Razak dalam musnah. Demikian juga Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu harafa qaryatan. Ini malam ini lebih hebat lagi har kelihatan yuba usia al khomku yang tanggung jawab satu kampung kalau ada yang jualan khomak kalau kita Abi Thalib membakar satu kampung yang usia al khomku di kampung itu khomak dijual yang tanggung jawab satu kampung Wahiyal atharun marfu'ah ma'rufah ini adalah riwayat yang kenal Fahadul masalah dan masalah ini membusutok Membusutoton Dijelas panjang lebar di selain tempat ini Benar dari anak ukubat al maliyah kenapa boleh membakar uh, warung khamar? Karena hukuman finansial indana menurut kami Bahkiyatun adalah tetap ada ghairu yang tidak masuk. Ini adalah bentuk ukubah maliyah. Nah, orang yang punya warung akan punya kerugian karena warungnya hangus. Ini ukubah maliyah. Tapi ada sebagian ulama mengatakan ukubah malih itu tidak ada. Sudah masuk, namun yang benar ukubah maliyah itu tetap ada. Dan kita kembali ke inti permasalahan yaitu masalah jual beli berkaitan dengan aid al-kufar. فإذا عرف أصل أحمد في هذه المسائل فمعلوم أن بيعهم ما يقيمون به أعيادهم المحرمة مثل بيعهم الإقار للسكن للسكنة للسكنة وأشد بل هو إلى بيعهم بيعهم العسير أسيرة asyira akrabu minhu ila bayni wal ikara di anna ma yabta'una mina ta'an wal ribasi wa nahu wa nahu yadhalika yasta'inuna bihi alal alal aidi idil aidu kama padamna ismun lima lima yaf'alu minal ibadati wal adati wa hadza i'anatun ala ma yuqam minal adati lakin lam lam kana jinsul akli wa syurbi wal libasi laisa muharraman fi nafsi bi khilafi syurbil khamri fa innahu muharraman fi nafsi fa in kana ma ma yabta'u ma yabta'unahu yaf'alunahu bihi nafsul nafsul muharrami mislu mislu salib au sa'anin au ma au mudiyah au tabhir أو ذب أو ذب لغير الله أو سورة سورة ونحو ذلك فهذا لا ريب في تحريمه كبيعه العسير العسير ليتخذوه خمرا <clears throat> وبناء وبناء وبناء الكنيسة لهم وأما ما ينتفعون به في أعيادهم للأكل والشرب واللباس فأصول أحمد wa usul Ahmada wa wa wa ghairihi tastadi karahat karahatuhu karahatahu karahatahu nah Faida urifa aslu Ahmad dan jika telah diketahui kaidahnya Imam Ahmad dalam masalah-masalah ini Pemaklumun maka satu hal maklum bahasanya menjual kepada orang kafir hal-hal yang bisa mereka gunakan untuk menegakkan acara id mereka yang haram itu hukumnya semisal menjual kepada orang kafir rumah rumah lisukna supaya ditinggali orang kafir. Bahasa itu bahkan lebih parah. E, menjual barang untuk id keperluan id itu lebih parah hukumnya keharamannya daripada menjual rumah untuk orang kafir. Bahwa bahkan menjualkan menjual pada orang kafir alat-alat yang mereka gunakan untuk diet mereka ila ilah asir jika dikiaskan kepada menjual perasaan koma untuk mereka yang akan dijadikan sebagai homer akrab minhu itu lebih dekat daripada dikiaskan atau disamakan dengan menjual al-ikor rumah kepada orang kafir. Hukum menjual kepada mereka keperluan air itu jika dikiaskan kepada dikiaskan dengan hukum menjual akhir menjual perasaan anggur kepada mereka itu lebih dekat lebih pas daripada dikiaskan dengan menjual ikor, menjual rumah kepada orang kafir. ini ada ini eh, ada hal yang bagus berkaitan dengan uslubnya orang Arab dalam bicara. Kalau mau membandingkan sesuatu, itu ini lebih murah atau lebih dekat ini itu ada ada pola tertentu pola tertentu yang standar daripada orang Arab kita lihat wa ila bai'ihim al-asir akrab minhu ila bai'ihim al-iqar kita e, setelah akrab itu masih ada minhu minhunya ini kembali ke bai'ihim al-asir atau apa ya Hua kembali ke hua tadi hua tadi jual beli mayukimuna bihi ayadahu akrab minhu minumnya kembali ke buah. misalnya kita katakan makanan di Jogja itu lebih murah daripada makanan di Jakarta maka kalimatnya sama atau am bersama at am di Jogja akhas lebih murah minhu eh min sama am di Jakarta ya ada kata-kata minhu yang kembali ke sebelum akal ya kemudian sama Nutoam Jogja Akhos Jakarta namun tambahi kalau anak Arab pakai minggu dulu sama Nutoam di Jogja Akhos minggu di Jakarta Arab kalau mau bukan perbandingan ini ada kata-kata minhu yang minhu ini kembali kepada sebelum akrab atau akhas kalau susunan orang Indonesia asli nanti sama ya, zaman di Jogja akhas Jakarta namun ini bukan ini belum Arab kalau Arab masih harus ada kata-kata minbunya pengajian di Jogja lebih banyak daripada di Solo misalnya. Kak, terus al-ilmiyah di Jogja aktar minha aktar minha di di Solo kenapa jika disamakan kepada e, jual beli asir baik asir menjual asir itu lebih dekat lian nama nahu minato'an ibas karena sesungguhnya makanan dan pakaian yang mereka beli dan semacam itu yasta'inu nabi mereka manfaatkan halal id untuk keperluan id karena id bagaimana telah kami jelaskan adalah nama untuk semua yang dilakukan boleh jadi ritual ibadah ataupun perkara ada. Bahat maka kita menjualkan pakaian dan makanan itu orang kafir maka itu i'anatu alam mayuqa minal adat itu membantu tegaknya perkara-perkara adat yang merupakan bagian dari Eid. Lakin akan tetapi dimakan jinsul ati wa surfi akan tetapi perbuatan makan, minum dan terpakan itu bukanlah haram pada dirinya. Maka hukumnya agak beda dengan minum khamar. Fa innahu muharramun Karena itu adalah haram dengan sendirinya. Kalau pemayat gimana? Kalau haram dengan sendirinya berhak untuk dapat upah enggak? Hmm? Hmm? Gimana? Enggak. Kalau haram dengan sendirinya maka tidak berhak untuk mendapatkan upah. Namun jika haramnya itu karena niat, eh, gimana? Nah, kalau karena niat eh, apa? niat orang yang membeli maka berhak mendapatkan upah tapi tidak berhak memanfaatkannya maka berkaitan dengan menjual barang kepada orang kafir berkaitan dengan itu mereka maka di sini dirinci fa'inka namanya ta'unahu maka jika yang mereka beli yang alu nabi mereka gunakan nafsal muharram untuk perbuatan haram yang haram karena zatnya semacam mereka beli salib atau untuk salib atau sya'anin sya'anin nama eh, mereka ya makmudiyah pembaptisan tapi untuk pendupaan sembelihan atau menyembelih untuk selain Allah atau gambar atau semacam itu maka tidaklah diragukan tentang haramnya bagaimana kita menjual kepada mereka alhasil asir perasaan khamar atau eh, perasaan anggur supaya mereka jadikan khamar atau bagaimana membangun gereja untuk mereka jadi jika barang yang kita jual kepada orang Nasrani itu adalah barang-barang yang digunakan untuk acara id syaraat mereka butuh apa mereka butuh salib dan mereka butuh dupa dan mereka butuh ya, apa-apa ya, yang dijadikan sebagai e, digunakan dalam inti acara dan tidak dilakukan hukumnya adalah haram kemudian yang kedua mayang fi ayat ini, mereka adalah yang yang kita jual pada orang Nasrani ini adalah barang-barang yang mereka manfaatkan di ayat di hari Id mereka semacam makanan, minuman dan pakaian. Namun makanan dan minuman bukan makanan dan minuman karena bukan makanan dan minuman dalam acara pokok acara inti Id mereka. Namun ini adalah ya setelah mereka selesai mengikuti acara misa di gereja ah, mereka capek butuh makan butuh minum. ini adalah pakaian yang dibawa untuk ke gereja. Namun itu bukan saat. Ini pakaian ini pakaian baru untuk ke gereja itu kan bukan kan termasuk pokok. Sebenarnya nggak pakai itu juga tetap bisa. Maka gimana kalau kita jual kain yang digunakan untuk pergi ke gereja dalam rangka Eid. Rasul Ahmad maka usulnya Imam Ahmad dan selain Imam Ahmad menunjukkan makruhnya. Akan tapi makruhnya makruh apa? Apakah makruhnya itu haram sebagaimana pendapat Imam Malik ataukah makruh tanzih? Wal asbah dan yang mirip yang lebih mendekati kepada kebenaran anau itu tahrim. Makruhnya makruh haram. Asair nabair sebagaimana hal-hal yang semisal indahu menurut Imam Ahmad. Apa semisal yang menurut Imam Ahmad haram Fa'inna la yajuzu bai'ul khubzi wal lahmi wa raihin lil fusaq. Lalu yasrabuna 'alaiha al khamr. Imam Ahmad mengatakan la yajuz tidak boleh menjual roti, daging, dan minyak wangi kepada orang fasik yang mereka akan yashrabuna 'alaiha al-khamra. Ini jadi pasangan pelengkap minum khamr. Jadi nanti minum khamar sambil makan roti-roti. Ini orang fasik ini mau minum khamar plus sambil makan makan. Nah, kalau tahu orang ini mau acaranya orang fasik semacam ini mau mabuk-mabuk plus makan-makan, maka kata Imam Ahmad haram, tak boleh jual roti sama orang ini. Wali anak hadil i'an ha li anna hadhil i'anata tufdi ila idhar din wa kasrati ijtima'in nas na'idihim wa zuhurihi dan karena perbuatan ini, perbuatan bantuan ini bisa menyebabkan idharuddin, nampaknya agama mereka. Dan banyaknya orang yang berkumpul untuk id mereka. Dan duhur dan nampaknya nampak terang-terangan id mereka. Wa ta'a'dam dan ini lebih parah daripada min i'anati syakhsin muayyan daripada membantu person tertentu. Kalau membantu orang fasik dan dengan menjual roti pada orang fasik ini kan bantu person. Jadi kalau ini ini membantu kemungkaran besar Idharuddin Kufa. Walakin man yakul akan tetapi jika ada orang yang mengatakan ada makruhun hatakan tanjihin, hukumnya makruh saja. Yakul dia beralasan hada mutaradadun baina baina asir wa baina khinzir. Dia akan mengatakan masalah ini kita ragu-ragu, kita kiaskan dengan fatwanya Imam Ahmad tentang bai'ul asir menjual perasan homer perasan anggur pada orang kafir ataukah kita kiaskan dengan Da'il Khinzir fatwanya Imam Ahmad tentang menjual babi untuk orang kafir Mereka mengatakan laisa sahada misla baihim al-asir. Nah, menjual baju baru untuk orang Nasrani tidaklah semisal menjual asir menjual perasan anggur kepada orang kafir alladzina yatakhidunahu khamra yang mereka akan jadikan sebagai khamr li'annana li'anna inama inama yahrumu alaina an nabi al-kufara makana muharmal jinsi kal khamri wal khinzir amma ma yubahu fi halin tuna halin kal hari wa nahwi fayajuzu bai'uhu lahum Karena kita, karena kita haram alaina haram atas kita menjual pada orang kafir barang-barang yang haram jenisnya semacam khamar dan babi. Adapun menjual barang kepada orang kafir yang dibolehkan di satu kondisi dan tidak boleh dalam kondisi yang lain, semisal sutra, sutra dalam kondisi terpaksa karena e, penyakitan dan sebagainya maka boleh dalam kondisi yang lain tidak boleh faya juzu bay'uhu lahum maka boleh menjualnya kepada mereka. Amin. Kemarin nama fiha ila kufri لأن نفس حقيقة الكفر قائمة به فدلالة الكفر وعلامته إذا كانت مباحة لم يكن فيها كفر زائد كما لو باعهم المسلم ثياب الغيار التي يتميزون بها يتميزون بها عن المسلمين بخلاف شرب الخمر وأكل الخنجير فإنه زيادة في الكفر نعم لو باعهم المسلم ما يتخذونه صليبا أو شعانينا ونحو ذلك فهنا قد باعهم ما يستعينون به على نفس المعصية ومن نصر التحريم يجيب عن هذا بأن شعار الكفار وعلامته ودلالته على وجهين وجه نؤمر به في دين الإسلام وهو ما فيه إذلال الكفر والصغار فهذا ida ida tabauhu kana dalika i'anatun i'anatan ala ma ya'murullahu bihi wa rasuluhu fa inna nahnu na'muruhum bil fashil hiyari wa wajhun nun nanha anhu wa huwa ma fihi i'la'ul i'la'un lil kufri wa idharun lahu ka rafi aswatihim bi kitabihim wa idhari sya'ani wa bai'in nawaqis lahum wa bai'ir وبيع النواقص لهم وبيع الرايات والألويات لهم ونحو ذلك ألوية لهم والألوية لهم ونحو ذلك فهذا من شعائر الكفر التي نحن مأمورون بإزالتها والمنع منها في ديار الإسلام فلا يجوز إعانتهم عليها nah masih alasan yang mengatakan ini cuma makruh Wa'aitan dan juga fa'ina ta'am punya makanan dan pakaian yang mereka jual di aidihim laisa muharraman bukanlah satu hal yang haram pada dasarnya namun akmal perbuatan yang mereka gunakan ya malu nabiha mereka melakukan perbuatan-perbuatan itu bi dengannya dengan pakaian itu dikarenakan dia adalah syiar simbolnya kekufuran maka seorang muslim dilarang untuknya dilarang untuk itu lima fiamin mafsada karena di sana mengandung mafsada yaitu injirar tertariknya seorang muslim kepada sebagian cabang-cabang kekufuran. Ada orang kafir, faya la taziduhu la tazidu minal fasad maka amal perbuatan-perbuatan tersebut tidaklah menambahi kerusakan kerusakan aksar mimma lebih banyak daripada apa yang ada pada dirinya. Karena hakikat kekafiran itu ada pada dirinya. Padahal kufur maka tanda kekufuran dan tanda kekufuran jika tanda terus pada satu yang mubah lam yakun fiha maka tidak ada padanya tambahan kekufuran. Bagaimana seandainya seorang muslim menjual kepada orang kafir siabal pakaian ciri khas yang membedakan mereka dan kaum muslimin maka hukumnya boleh Bila fisubil khamri beda dengan minum khamar dan makan babi maka itu menambah kekufuran maka orang yang mengatakan hukumnya makruh akan mengatakan bahasanya menjual pakaian itu tidak menambah kekufuran orang kafir karena kekufuran ada pada diri mereka maka tidak bertambah dengan kita menjual pakaian padanya atau menjual makanan padanya. Nah, kalau maka ini nggak sampai haram. Namun kalau menjual sesuatu kepada orang kafir ini menambah kekufurannya, menambah perbuatan haram yang dia lakukan, semacam e, menjual babi supaya untuk supaya dia makan, maka ini menambah kekafiran dan menambah keharaman. Nah, ini haram. Cuma makanan biasa, maka tidak haram. Cuma makro saja Naam, lau ba'ahu muslim Memang seandainya seorang muslim menjual kepada orang kafir Barang-barang yang mereka jadikan sebagai salib Jual kayu untuk salib Pesya'anin atau semacamnya Maka ini berarti maka di sini seorang muslim telah menjual kepada orang kafir Barang-barang yang mereka manfaatkan untuk melakukan maksiat itu sendiri Ini alasan yang mengatakan Kalau jual pakaian dalam rangka id mereka yang dipakai untuk id itu makruh. bagaimana nasara tahrim adapun ulama yang membela hukum haram sebagaimana mazhabnya Imam Malik tadi yujibu anha dan memberikan jawaban untuk alasan di atas. mereka katakan bahasa syiarnya orang kafir dan tanda-tanda serta ciri-ciri orang kafir eh, ala wajahain itu ada dua macam wajahun nu'mar bihi bidinil Islam ya, Macam yang pertama adalah yang kita Itu adalah hal yang diperintahkan dalam ajaran Islam Yaitu syiar-syiar orang kafir yang mengandung unsur idlal, ilkufri kufri Menghinakan kekufuran, wasarar Dan penghinaan kepada kekufuran Saat maka hal ini idat taba'uhu Maka jika mereka mengikutinya karena dalika maka hal itu adalah i'anah membantu apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Fa'ina nahnu kanasnya kita nak murum kita perintahkan mereka untuk memakai pakaian yang royar yang beda dengan pakaian kaum muslimin. Kemudian siar Nasrani, siar orang kafir yang kedua adalah nunha anhu. Siarnya orang kafir yang kita dilarang untuk melakukannya yaitu syiaran kafir yang fihi mengandung ikla'un bil kufri meninggikan kesafiran dan menampakkan kekasihan semacam mereka bisa bersuara keras ketika membaca buku mereka dan mereka menampakkan hari raya mereka atau menjual trompet untuk mereka atau menjual royat bendera wa alwiyah itu dia ya, dari liwa dan menjual bendera untuk mereka dan semacam itu makanya ada termasuk syiar kekufuran yang kita diperintahkan untuk menyingkirkannya dan melarangnya tersebar di negeri Islam maka tidak boleh membantu mereka untuk melakukan hal ini ya, maka syiarnya orang kafir itu ada yang kita diperintahkan untuk mewujudkannya Nah, kalau ini maka jual beli dalam hal ini tidak masalah. Di pasal Hoya kita jual pakaian yang menjadi ciri khas orang kafir pada mereka. Maka kalau kita jual hal ini kepada mereka berarti kita membantu untuk mewujudkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Namun eh, seorang kafir yang itu meninggalkan kekufuran kan tidak boleh karena kita diperintahkan untuk menyingkirkannya dari bagi Islam. Maka Allah alam nampaknya cenderung untuk mengharapkan. Kita tutup diskusi tentang masalah ini, pembahasan tentang masalah ini Saya lupakan pada mereka adalah dengan semacam ini. Maka dohirnya Syekhul Islam memilih haram penyusunan babnya dan bantahnya semacam ini. Biasanya biasanya pendapat yang dipilih itu yang diletakkan di terakhir. Biasanya demikian. Oleh karena itu yang dibolehkan oleh Imam Ahmad itu adalah eh, ketika orang kafir ini punya pasar malam, punya pasar murah, kita beli bukannya orang Islam jual teman orang Islam li bagaimana pembahasannya lewat. punya baksos beli. ataupun menjual sama orang kafir maka baik yang yang untuk digunakan untuk maksiat murni semacam kayu yang nanti mau digunakan untuk bukin salib maka itu jelas haram dan berikutnya pakaian macam-macam juga ada khilaf yang dipilih oleh Imam Malik dan nampaknya dipilih oleh Syekhul Islam jelas juga haram kemudian pembahasan berikutnya masih terkait yang orang kafir adalah menerima hadiah dari orang kafir pada saat Id mereka Natal mereka bagi-bagi hadiah. Gimana hukumnya? Mer. وأما قبول هدية منهم يوم عيدهم فقد قدمنا وقد قدمنا عن علي رضي الله عنه أنه أتي بهدية من نيروبي فقرها فقبلها فقبلها وروى ابن أبي شيبة في حدثنا في المصنف في المصنف مصنف حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه أن امرأة سألت عائشة قالت إن لنا عذارا من المجوس فإنهم يقول لهم عيد عيدون لها عيدون لنا قالت أما ما ذبح ذبح ذبح لذلك اليوم لذلك اليوم لذلك اليوم فلا تأكلوا ولكن قولوا من أشياء فقال حدثنا وكيع عن الحسن بن حكيم عن عمتي عن إيه؟ عن أبي بردة أنه كان له سكان نفوسا وكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان وكان يقول لأهله ما كان من فاكهة فكلوه وما كان من غير ذلك فردوه وهذا كله يدل على أنه لتأثير لعيد في المنع من قبول هديتهم فالحكم في العيد وغيرهم سواء لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعار على آه. شعار كفرهم لكن قبول هدية الكفار من أهل الحرب وأهل الذمة مسألة مستقلة بنفسها فيها خلاف وتفصيل ليس هذا موضعها موضعه موضعه فإنما يجوز أن يأكل من طعام من طعام أهل الكتاب بعينهم عيدهم باتياء أو هدية أو غير ذلك مما لم يذبحوه يذبحوه يذبحوه لعيد وأما ذبائح المجوس فالحكم فيها معلوم فإنها حرام عند العالم Nah, adapun menerima hadiah dari orang kafir pada saat hari Id mereka. Maka telah kami sampaikan riwayat dari Ali radhiallahu anhu, biasanya Ali diberi hadiah dalam rangka Nairus, maka beliau menerimanya. Diriwayatkan oleh Nabi Syaibah dalam Musonaf hmm, ada seorang perempuan bertanya kepada Aisyah, Inalana azor, artinya kami punya azor. Dan footnote, azor makna aslinya adalah murdi'ah li waladiha. Perempuan yang mau menyusui pada bukan anaknya sendiri, namun juga digunakan dalam istilah ala zaujiha aidan, istri fi'run juga bisa maknanya istri. Namun boleh jadi yang dimaksud adar di sini adalah kerabat karena persusuan. Saya punya kerabat karena persusuan minal majus dari golongan majusi. Ba'inau yakunu lahum id dan mereka punya id lalu memberikan hadiah kepada kami. Maka Aisyah mengatakan, "Amma madhubiha li dzalikal id" Adapun hewan yang disembelih dalam rangka id jangan kalian makan. Adapun Lakin puluh silahkan makan jika dapat hadiah dari orang kafir, majusi ini. bin asyarihim jika makanan maka dari tumbuh tumbuhan. Demikian pula dari Abi Barzah dia mengatakan karena lahu sukan majusi. Dia punya sukan tetangga majusi. Nah, tetangganya ini suka memberikan hadiah kepada Abu Barzah seorang sahabat ini. Finaros wal ketika ada Nairus dan Mahroja. Maka beliau sahabat Abu Barzah ini berkata kepada istrinya, pada keluarganya, maka namanya Fatihah. Jika hadiahnya berupa buah-buahan, silahkan dimakan. Maka namanya Rizalik, jika, buah -buah, eh, jika hadiahnya bukan buah-buahan dan tumbuhan, fakuduhu, maka kembalikanlah. Bahada kullu maka riwayatnya dari sahabat tadi ada Ali, ada Aisyah dan ada Abu Barzah menunjukkan latak siralil aid hari Aid itu tidak punya pengaruh untuk mana melarang menerima hadiahnya orang kafir. Bahkan hukum hadiah orang kafir pada saat Aid dan tidak Aid itu sama saja. Karena menerima hadiah orang kafir itu tidaklah menolong orang kafir untuk menegakkan syiar kekufuran mereka. Akan tapi menerima hadiah orang kafir jika kafirnya kafir ahli harbi dan ahli zimmah itu adalah mas'alatun mustaqilah binafsiyah, masalah yang berdiri sendiri. Beda ya antara hadiahnya e, orang kafir harbi sama ahli zimmah. Yang tadi yang dibahas adalah yang tadi adalah tentang kafir demi Fiha khilaf maka ada khilaf dan ada rincian yang bukan di sini tempat untuk meringkinya. Wa ina yajuzu akan tapi yajuzu dibolehkan ayak kula min ta'ami ahli kitab memakan makanan ahli kitab pada saat mereka dengan cara kita yang beli atau diberi hadiah. Apa cara-cara yang lain? Yang boleh dimakan dalam mema lam yatbuhuhu lil aib. Bukanlah hewan-hewan yang sembelih dalam rangka aib. Adapun sembilan orang-orang majusi, maka hukum tentang sembilan orang majusi sudah maklum, yaitu haram indal amma. Dan 10 ayat di ahli ilmi yaitu haram menurut mayoritas ulama. Wa amma ma yattahuhu ahlul kitab li ayatihim wa ma yataqarrabuna nabi tabihi ila ghairillah nadhiru ma yattahu al muslimun hadayahum wa dhahayahum mutaqaribina biha ila Allah. Wadhalika mislu ma yatbahuna lil masih wa zahra fan Ahmad Ruyatan asharuma fi nususihi annahu la yufau aqluhu wa lam yusamma alaihi ghairullah wa nukla anna an dhalika an Aisyah wa Abdullah bin Umar. Adapun eh, sembelihan majusi tadi sudah dibahas, sudah selesai. Adapun sembelihan ahli kitab dalam rangka id dan apa yang mereka e, mereka mendekatkan diri dengan cara menyembelih itu untuk selain Allah maka itu semisal apa yang disembelih oleh kaum muslimin dalam haji mereka dan dalam utihiyah mereka dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah maka sembilan orang ahli kitab dalam rangka id itu Eh, eh, wadali kami dan itu semisal apa yang disebut oleh alkitab kitab untuk Al-Masih untuk Isa atau untuk Zahra maka Imam Ahmad punya dua pendapat pendapat yang terkenal dalam teks-teksnya Imam Ahmad fatwa-fatwanya Imam Ahmad la bahu akluhu tidak boleh memakannya meskipun tidak disebutkan nama selain Allah pada jika ada orang Eh, jika maksud Nasrani ini adalah untuk Al-Masih meskipun di sana dia tidak mengatakan secara lisan ini untuk Al-Masih maka menurut yang masyhur tidak boleh dimakan. Manukilah anna yu'andalika dan dinukil bahasanya ini juga terlarang menurut pendapat Aisyah dan Abdullah bin Umar. Setelah imuni saya bertanya kepada Imam Ahmad tentang sembelihan ahli kitab maka Imam Ahmad mengatakan jika nami mayat bahuna lekana isihim jika itu adalah yang mereka sembelih untuk gereja maka tidak boleh Fakal kemudian beliau mengatakan Ya da'un atas ta'ala amdin Mereka tidak menyebut nama Allah dengan sengaja Lina bahuna lil masih Karena mereka menyembelihnya untuk Isa Maka ini tidak boleh dimakan ketika mereka uh, tidak menyebut apa-apa maka kata Imam Ahmad itu maksudnya adalah menyembelih untuk Isa. wa dzakara aidan anna sa'ala Abu Abdullah amman dzabaha min amman dzabaha min ahli kitab fala yusammi Maimuni juga menyebutkan bahasanya dia bertanya pada Imam Ahmad tentang orang yang yang disembelih oleh ahli kitab dan tidak disebutkan nama Allah padanya. Imam Ahmad mengatakan nami mayat yatbahunahu ikana isihim maka jika itu mereka sembelih untuk gereja maka nggak boleh. Faqala Ibnu Umar Ibnu Umar mengatakan ya tukut tasmiyah fihi ala amdin. Mereka tidak menyebut nama Allah pada sembilan itu dengan sengaja karena mereka yatbah lil masih menyembelihnya untuk al-masih. Fakat karyahu Ibnu Umar maka Ibnu Umar melarangnya. Ila anak Abu Darda akan tapi Abu Darda ya awal melakukan melakukan takwil anna ta'amahum hilun biasanya makanan mereka itu halal termasuk juga adalah yang semacam ini. Wa aksam itu dan marita seruayat yang kulihat dari Imam Ahmad Al-Karahiyah al dan terlarang memakan apa yang mereka beli untuk gereja-gereja mereka. Wakala Aidan Maimuni juga mengatakan aku bertanya Imam Ahmad tentang sembilan perempuan ahli kita walam tusami dan dia tidak menyebut nama Allah. Ketika nyebeli Imam Ahmad mengatakan jika perempuan itu lupa para bahasa maka tidak mengapa memakannya. Namun jika mayat mimayat bahuna likana isim jika mereka menyembelihnya itu untuk gereja maka mereka meninggalkan bismillah menyebut nama Allah fi ala amri dengan sengaja maka tidak boleh dimakan kata Al-Maruzi pernah ada orang membacakan kepada Imam Ahmad firman Allah wa madhubiha ala nusuk dan termasuk yang haram dimakan adalah yang disembelih untuk berhala maka Imam Ahmad berkomentar yang dimaksud ala nusuk adalah alal asnam untuk berhala dan Imam Ahmad mengatakan segala sesuatu yang disembelih alal asnam untuk berhala layak sal maka tidak boleh dimakan. Berkata hambal kola ami berkata pamanku yaitu Imam Ahmad akroh ulama dubia lihoirilah aku aku melarang memakan semua yang disembelih untuk selain Allah. Demikian juga wal kanaid idadu bihalaha. Demikian juga hewan yang disembelih untuk gereja wa madzhaba ahlul kitab ala makna zakah fala ba'sa bihi. penulis disembelih oleh ahlul kitab ala makna zakah dalam artian untuk menyembelih, untuk dimakan maka tidak mengapa. Wa madzubiha yuridu bi ghairallah dan yang disembelih dengan tujuan untuk selain Allah fala akuluhu maka aku tidak akan memakannya. Pemadabahu si ayatim dan yang mereka sembelih untuk id mereka atau huhu maka aku melarangnya. Warwa Ahmad an Walid bin Muslim an Auza'i dari Auza'i. Soal tu Maimun, aku bertanya pada Maimun. Ayat 3 mungkin Maimun bin Mahran tentang sembilan yang disembelih uh, amma dapat nasara li ayatihim wa kana isi tentang sembilan orang Nasrani untuk id dan untuk gereja mereka fakariha aklahu maka Maimun bin Mahram melarang memakannya Berkata Hambal, Hambal ini ponakannya Imam Ahmad, aku mendengar Abu Abdullah mengatakan, Laikal sembelihan dalam rakaat itu tidak dimakan Ya anak uhila li karena itu termasuk yang disembelih untuk selain Allah. Wa kal kuluma siwa dan dimakan sembelihan selain itu. Wa inna ma'ahalallahu azza wa Allah azza wa hanyalah menghalalkan min ta'amihim sembelihan mereka yang disebutkan nama Allah padanya karena Allah melarang karena Allah berfirman janganlah kalian makan sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah padanya dan Allah melarang nama uhilla bihi ligairillah sembelihan yang disembelih dengan disebut nama selain Allah maka segala hewan yang disembelih ligairillah untuk selain Allah maka tidak boleh dimakan dagingnya bahwa Hambal an ata dan Hambal meriatkan dari ata tentang sembelihan Nasrani. Yakut Nasrani tersebut ketika menyembelih mengatakan Ismul Masih dengan nama Al-Masih dengan nama Isa. Maka Atta mengatakan kul akan dimakan. Namun kata Hambal, aku mendengar Imam Ahmad ditanya tentang hal itu, sembilan orang Nasrani dan dia mengatakan dengan nama Allah, dengan nama Al-Masih maka Imam Ahmad mengatakan latak jangan kalian makan karena Allah mengatakan janganlah kalian memakan hewan yang tidak disebut nama Allah pada kalau kalau kalau arah zakatan maka aku tidak lihat ini adalah sekedar menyembelih biasa ini adalah persembahan untuk al-masih Pasti jatuh Abi Abdullah maka pendalilan Imam Ahmad dengan ayat tak taqulu mimma lam kasmullah alaih dalilun dalil bahasanya makruh di sini adalah haram. Dan ini adalah kaul pendapat Amah Budama al-Ashab mayoritas ulama-ulama Hanabilah yang masa dulu. Al-Qalal mengatakan dalam bab waki hati-hati untuk memakan Madhabat Nasara yang sembilan orang Nasrani dan ahli Kitab dalam rangka Id dan sembilan ahli Kitab untuk gereja beliau mengatakan kulumaru ya an Abi Abdullah semua riwayat dari Imam Ahmad Rual karohafihi fihi meriwayatkan terlarang terlarangnya waya mutafarqatun fi hadhil abwa dan berat-berat tersebut bertebaran di bab-bab ini.